Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu min da'awat Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad hadhihi da'wah. Allahumma inna nas'aluka husnal ma'ad wa husnal munqalab fa'akthiru min hadhihi da'wah. Termasuk daripada doanya Al-Habibul Haddad. Allahumma inna nas'aluka husnal ma'ad. Husnal ma'ad, husnal marji'. Ya Allah, Aku mengharap kepada kamu tempat kembali yang bagus. Wa husnal munggolab sama tempat kembali yang baik. Semuanya akan berpisah ya. Tapi semuanya nanti bisa kembali. Hah? Anak berpisah, keluarga berpisah, semuanya bisa orang tua berpisah, tapi nanti bisa kembali. Nah, kembalinya nanti itu jangan ada neraka atau di tempat yang sengsara, tapi di tempat yang nikmat. Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu kata Habib ini perbanyaklah membaca doa ini. Gampang kan? Allahumma inni inna nas'aluka husnal ma'ad wa husnal munqalab. Ya. وقال رضي الله عنه كان الوالد كثيرا ما يقول الله يكثر المذكرين ويقول قل المذكرون وإن حذكر ما جاءوه يشير سيه لأن ما سبب الغفلة إلا قلة المذكرين Doanya Al-Habib Umar bin Sumaid di antaranya Allah yukathir al-mudzakirin. Mudah-mudahan Allah memperbanyak penasihat-penasihat orang yang memperingatkan kita sing nasihati kita. Kenapa? Karena sekarang ini sedikit orang-orang nasihati ini. Kalaupun ada yang nasihati, tidak ada yang datang. Tidak tidak diminati kalau sekarang ini. Hah? Tahukah kamu kenapa orang banyak lupa kepada Allah? Karena kurang nasihat. Kurang nasihat. Loh ini ada di mana-mana sih kurang itu berarti. Kalau masih banyak yang maksiat, banyak yang lupa itu karena kurangnya ada yang nasihat. Karena itu jangan bersaing penasehat-penasehat itu. Jangan musuhan. Daerah ana dimasuki. Lah kalau daerahnya ini masih ada maksiat, ya berarti masih kurang penasehat itu. Jangan begitu saling bantu. Ya. Umat ini banyak dan ini tugasnya bagi orang yang ngerti untuk mengarahkan mereka kembali ke ajaran oh, Allah. Nanti bisa bayangkan kalau umat ini, umat ini sekian banyak yang mudakir, yang nasihati cuma satu ustad. Kacau tambahan. Yang segini banyak aja masih kacau. Hmm, gambarannya sekarang gini, misalnya ada seribu orang sakit. Seribu orang sakit, ada satu dokter suka rela ngobati. Payah dia kalau ngobati seribu orang sakit. Datang 10 dokter. Pak, saya mau bantu Anda untuk ngobati mereka. Kira-kira gimana dokter yang pertama tadi? Farhan, Alhamdulillah. Berarti enteng tambah enteng saya. Gak kuat kalau saya ini mengatasi seribu orang ini. Dibagi seratus, seratus, seratus. Datang lagi rombongan seratus orang dokter. Pak, saya ingin sukarela juga ada di sini. Wah, tambah seneng. Berarti 10, 10, 10, 10, 10. Seharusnya begitu dai ini. Jangan nanti kalau kamu dai yang lainnya adab nyanyiana nah ini. Saingan. Dai apa saingan itu? Nah, ini harus saling membantu begitu seharusnya. Nah, ya, satu lagi. Waqala radhiyallahu anhu min da'awat Sayyidina Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Allahumma inni maghlubun fantasir warham qalbiyal munkasir. Guluha idza ra'aytum munkaran la taqdiruna ala izalatih. Doanya Habib Ali bin Abu Bakar Sakrani ini doa ketika kelihatan kemungkaran tapi kamu tidak mampu untuk meninggalkan kemungkaran. Untuk menghapus kemungkaran tadi itu doa ini kalau kamu tidak mampu. Jangan memaksakan diri. Allahumma inni maghlub ya Allah aku kalah ya Allah Fantasir bantulah aku ya Allah. Hah? Siapa? Yang nyanyi dibekengi. Dijaga dengan aparat. Punya duit, ini enggak punya apa-apa. Jangan-jangan kamu masuk penjara nanti. Sedangkan kamu punya anak-anak kecil yang harus dididik, murid-murid yang harus kamu ajar. Allah Allahumma ini maghlub ya Allah, aku kalah ya Allah, nggak bisa ini. Gimana ini? Fantasir bantulah kami ya Allah. Warhab kalbiyal al-munkasir. Rahmati Allah hatiku yang pecah ini. Artinya dia kemikiri gitu loh. Oh, lain lagi kalau baca doa ini tidak kepikiran malah delok. Malah dia menyaksikan nih, bukan kalbiyal al-munkasir itu. Mukasir. Ya Allah rahmati hatiku yang pecah ini. Tidak mampu. Dia, doa minta bantuan dari Allah. Nah, bantuan dari Allah bukan berarti uh, akan datang api yang menyambar mereka atau apa. Mungkin dikasih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. mungkin dikasih hidayah dari Allah, dikasih kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ketika melihat kemungkaran yang kamu tidak mampu untuk menghilangkannya. Allahumma inni maghlubun fantasir warham qalbiyal munkasir. Hah? Ini doa-doa ini wallahu alam.